Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ah, Ken Arok. Betapa jantan dan gagahnya pemuda itu. Rasanya kepadanya lah aku harus mengabdi dan menyerahkan segala yang aku miliki. Bukan main Ken Arok. Kau berhenti melayaninya Baginda adalah lelaki berbudi rendah. Kau tidak pantas melayani segala kemauannya. Mulai sekarang, kau telah menjadi milikku. Kau milikku. Camkan itu. Kelak akulah Raja Kediri. Nah, layanilah aku. Ia mengatakan, hanya ia yang berhak memiliki aku. Bukan main. Betapa indahnya kata-kata itu. Ia mengancamku untuk tidak melayani Kertajaya yang bertubuh gendut dan berwajah jelek itu. Ah, betapa menyenangkan ancaman itu. Ken Arok, tatapan matamu tajam mengaduk dan mengobrak-abrik hatiku. Kelak, kaulah raja. Aku percaya. Dan kelak akulah permaisurimu. Semua orang akan menyembah kepadaku, mencium telapak kakiku Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dalam seri ke-279 ini, dengan para pemain, Arya sebagai Macan Kroda, Chris Uspon sebagai Rudra Bondo, M. Abud sebagai Ken Arok, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, Lili Indah Sari sebagai Kan Umang, Haris Diono sebagai Kertajaya, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Mengapa kau menatapku seperti itu? Dengar, Ken Umang. Jaga dirimu baik-baik. Mulai sekarang kau menjadi milikku. Kau berada dalam genggamanku. Dan meski orang itu adalah Raja Kediri yang bernama Kertajaya, orang itu tidak boleh menjamahmu. Kau mengerti? Ku terima ancamanmu dengan penuh kegembiraan. Aku senang dengan ancaman yang mengerikan itu. Bagus. Nah, aku pergi. harus mengabdi dan menyerahkan segala yang aku miliki. Bukan main Ken Arok. Kau berhenti melayaninya. Baginda adalah lelaki berbudi rendah. Kau tidak pantas melayani segala kemauannya. Mulai sekarang, kau telah menjadi milikku. Kau milikku. Camkan itu. Kalak akulah Raja Kediri. Nah, layanilah aku. Ia mengatakan, Bahkan hanya ia yang berhak memiliki aku. Bukan main. Betapa indahnya kata-kata itu. Ia mengancamku untuk tidak melayani Kertajaya yang bertubuh gendut dan berwajah jelek itu. Ah, betapa menyenangkan ancaman itu. Ken Arok, tatapan matamu tajam mengaduk dan mengobrak-abrik hatiku. Kelak, kaulah raja. Aku percaya. Dan kelak akulah permaisurimu. Semua orang akan menyembah kepadaku, mencium terapak kakiku. Kakek Numang. Oh, siapa kau? Aku mendapat perintah dari Baginda untuk menjemputmu. Baginda memerlukanmu. Baginda kedinginan dan membutuhkan penghangat untuk tidurnya. Hah, sampaikan kepada Baginda, aku sedang tidak enak badan. Eh, sadarkah kau dengan apa yang kau ucapkan itu? Oh, apakah aku telah melakukan kesalahan? Kau pikir kau itu siapa, ha? berani membantah kehendak Baginda Kertajaya. Ah, baiklah, aku akan membersihkan diri lebih dulu. Apakah kau belum mandi? Tentu aku sudah mandi. Tetapi apakah aku harus menghadap Baginda dengan pakaian seperti ini? Setelah Ken Umang berganti pakaian, Ken Umang segera bergegas menghadap Baginda Kertajaya dengan diiringi oleh prajurit yang telah menjemputnya. Dalam pada itu, Ken Arok yang ternyata masih berada di halaman istana, mengendap-endap, mengawasi, dan mengikuti Ken Umang dari kejauhan. hamba menghaturkan sembah, Baginda. Aku terima sembahmu, Ken Umang. Berdirilah. Temani aku, Ken Umang. Aku rindu kehangatanmu. Oh, mohon ampun, Baginda. Hmm, kenapa? Uh, bukan hamba bermaksud menolak. Hamba tidak berani menolak perintah Baginda. Akan tetapi, pada saat ini, hamba tengah garap sari Baginda. Hamba mohon ampun. Baiklah, kalau begitu kau boleh kembali ke bilikmu. Di tempat persembunyiannya, Ken Arok tersenyum Pemuda itu segera melenting tanpa meninggalkan suara sama sekali, bagaikan terbang layaknya. Dia meloncat ke atas dinding istana. Sementara itu di tempat lain, kau membuatku gelisah. Seharusnya gelap tiba, kau telah datang. Tetapi kau datang ketika waktu semakin larut malam. Ada halangan yang merintangi perjalananku kembali ke Kang Rudropondo. Bagaimana? Ada yang kau temukan di kantor? Kau berhasil bertemu dengan orang yang kau cari? Iya. Aku bertemu dengan sahabatku, bekas senopati di Posari di sana. Apa yang diceritakan oleh Ken Arok tentang Diposari sebagian memang benar. Tetapi cerita tentang Ken Orok itu sendirilah yang justru menarik perhatian. Bagaimana? Apa yang menarik perhatianmu? Dia telah membalikan cerita. Bukan Kebo Ijo yang mempunyai persoalan dengan aku, tetapi sebenarnya Ken Arok sendiri. Macan Kroda, telik sandi kantor yang menyusup di kediri itu, menceritakan dengan jelas dan gamblang apa yang telah berhasil diketahuinya. Bukan main. Ternyata dia. Uh, ah. Kakang Bondo pernah bertemu dengan Ken Arok sebelumnya? Tentu tidak. Akan tetapi, aku memang telah mengamati sepak terjangnya. Aku pernah mendekati suatu tempat yang disebut Padang Kerautan. Di tempat di mana ia bertapa, ia kemudian didesas-desuskan sebagai manusia yang membawa pertanda kasih daripada dewa di langit. Yang kemudian membuat Baginda murka. Baginda mengutus Tumenggung Yuda Paksa yang kemudian tidak berhasil melaksanakan tugasnya. Pantas, ia mampu melakukan hal-hal yang tidak lumrah dan mustahil dilakukan oleh siapapun. Lalu, bagaimana sikap Kakang Rangga Lampitan? Tanpa sepengetahuan Ken Arok, kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan kita. Bagus, aku sependapat. Waktu terus merayap tak terkendalikan oleh siapapun. Waktu bergerak mengantarkan menuju ke tengah malam untuk kemudian datang fajar pagi. Adalah kebo ijo yang terbangun, terkejut melihatkan Arok sudah tertidur di sampingnya. Kepo ijo menggaruk-garuk rambutnya. Dia kemudian menguap seolah menuntaskan rasa kantuknya dan langit di timur kemudian pecah oleh semburat merah yang merekah. Kapo Ijo segera turun ke sungai. Kecipak air sungai membangunkan Ken Arok. pikir kau tertidur di kamar perempuan itu, Kanero. Aku telah membayangkan sekelompok prajurit mengepungmu dan kemudian menyeretmu ke hadapan Baginda Kertajaya. <laughs> Aku memang tidur di kamarnya, tidur bersamanya. Tetapi aku tidak perlu tertidur di sana. Hei, eh, apa maksudmu? <laughs> oh, Nampaknya kau melakukan sesuatu dengan perempuan bernama Ken Umang itu. Iya. Lalu bagaimana dengan Ken Dedes? Ken Dedes adalah lambang kesejukan. Ia tenang dan menawarkan kedamaian. Berbeda dengan Ken Umang. Bagaimana dengan Ken Umang? Ia panas bagaikan api. Menggelegak seperti lautan. Itulah Ken Umang. Uh, lalu, Siapakah yang utama di antara keduanya? Aku menghendaki keduanya. Aku memerlukan kedua sifat yang berbeda itu. Kelak, Ken Dedes harus aku rebut. Demikian juga Ken Umang akan menemaniku. Keduanya tidak layak kau perbandingkan, Ken Arok. Jika kau tergila-gila kepada permaisuri Tumapel, itu masih bisa ku mengerti. Tetapi Ken Umang, ia adalah seorang pelacur. Jangan singgung soal itu lagi. a como mandé. merambat ke arah siang, Rudro Bondo dan Macan Kroda telah datang ke tempat itu. Ken Arok dan Kebo Ijo menyongsong kehadiran mereka dengan ramah. Kebetulan, Tuan berdua datang. Saya akan menyampaikan sesuatu. Soal apa, Kenarok? Semalam saya menyusup ke dalam istana. Saya menemui Ken Umang. Oh, jadi kau lakukan itu? Iya. Apakah ada berita baru yang disampaikan oleh Ken Umang? Ah, uh, tidak ada, Tuan. Lalu apa yang akan kau sampaikan pada kami? Di sudut pendopo istana aku berhasil mendengar pembicaraan yang penting yang ada kaitannya dengan Ganter. Ceritakan apa yang berhasil kau dengar itu. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Triksandi bernama Ken Umang itu, Tuan, Kediri akan menyerang Ganter secara besar-besaran. Akan tetapi sebelum hal itu terjadi, Kediri akan melakukan serangan pendadakan. Sedang yang akan menjadi sasarannya adalah garis belakang pasukan Ganter, terutama dukungan pangan. Lumbung-lumbung padi akan dihancurkan oleh sekelompok orang yang terdiri dari orang-orang padepokan yang secara pribadi mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Kapan serangan itu akan terjadi? Uh, sayang sekali. Pertemuan itu tidak menyebutkannya, Tuan. Hanya seorang yang tahu kapan serangan terhadap perbekalan Ganter. Orang itu adalah Panji Anom. Panji Anom? Ah, iya. Aku mengenal orang itu. uh, di samping itu, Tuan. Keberadaan Ken Umang di Kediri sebagai telik sandi telah dicurigai oleh Tumenggung Rana Patma. Keterangan Ken Arok ternyata membuat Rudro Pondo dan Macan Kroda terkejut. Keduanya saling berpandangan dan bagaikan sepakat mengangguk-angguk. Tidak kurang kebuk ijo mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama dan tiba-tiba mempayanglah wajah Ken Umang yang jelita. Bagaimana Tuan? Keteranganmu sangat penting, Ken Arok. Dengan demikian, Ganter bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi penyerangan pihak Kediri. Tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika lumbung perbekalan bisa dihancurkan. Macan Kroda. Ah, bagaimana Kakang? Tidak perlu kau sendiri yang kembali ke Ganter. Tugaskan kepada anak buahmu untuk menyampaikan berita ini. Agar Kakang Ranggalampitan bisa mempersiapkan diri. Baik, Kakang. Uh, Tuan, lalu bagaimana dengan Ken Umang? Apakah Ken Umang dibiarkan tetap berada di dalam istana? Kau tidak perlu cemas akan Ken Umang, Ken Arok. Maksud Tuan? Andai kata Ken Umang tertangkap, ia hanya bisa menyebut hal-hal yang hanya diketahuinya. Ia tidak bisa bercerita apa-apa tentang ganter Lalu, Apakah Ken Umang akan dikorbankan? Bagaimana kalau kau yang menolongnya, Kenaro? Melihat sepak terjang, aku percaya kau mampu melakukan hal itu. Baiklah, aku akan mengerjakannya. Aku akan membebaskan Ken Umang. Baiklah, kami pergi dulu. Apa yang kau renungkan, Ken Arok? Aku tidak suka kepadanya. Kepada siapa maksudmu? Macan keroda. Aku tidak senang orang itu. Hei, kenapa tiba-tiba kau berkata begitu? Ia meremehkan Ken Umang. Seolah Ken Umang tidak berharga. Di mataku, orang itu yang justru tidak berharga. <laughs> Kaulah yang sebenarnya tidak waras, Ken Arok. Apa maksudmu? <laughs> Engkaulah yang menghargai Ken Umang terlampau tinggi. Ia seorang pelacur. Kau sebut lagi ia pelacur. Aku sobek mulutmu. Ken Arok merasa tersinggung terhadap ucapan Kebo Ijo yang melecehkan Ken Umang. Dia segera meninggalkan Kebo Ijo. Sementara itu di kediaman Ken Umang. ada apa, prajurit? Aku mendapatkan tugas dari Baginda untuk menjemputmu. Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Jika Baginda memerlukan aku, maka ia tidak akan memerintah kau untuk menjemputku. Bukankah kau adalah prajurit penjaga regol depan? Ya. Nah, apalagi kau penjaga regol depan? Tidak mungkin Baginda memerintah kau menjemput aku. Kau tidak percaya? Tidak. Baginda memerlukanmu, dan sekarang juga kau diminta menghadap Baginda Kertajaya. Ayo, ikut aku. Baiklah, aku akan menghadap Baginda, tetapi tidak bersamamu. Kembalilah, aku akan berjalan sendiri. Tidak, kau harus bersamaku. Kau memaksa. Apa yang kau lakukan itu justru membuat aku menjadi curiga kepadamu, Kisanak. Kau pasti mempunyai maksud buruk kepadaku. Ayo, mengakulah. Persetan, kau harus ikut aku sekarang. Tidak, aku tidak mau. Baiklah, bagaimana jika keris ini yang berbicara? bahwa kau adalah telik sandi yang mencoba menghancurkan Kediri dengan menyadap keterangan dari tempat tidur Baginda Kertajaya. Nah, kau harus ikut aku untuk menghadap seseorang yang akan memeriksamu. Berjalanlah dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa jika kau berbuat macam-macam. Keris beracun ini akan merobek kulitmu, tahu? Meski goresan kecil akan sanggup menghantarkanmu ke alam kematian. Dan kau akan dihukum oleh Baginda. Tidak jika kami berhasil membuktikan bahwa kau benar-benar telik sandi. Bahkan bagindalah yang akan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepadamu. Ayo, jalan! Wow. mengelak lagi. Prajurit itu memaksanya berjalan melalui samping bangunan yang jarang dilewati oleh dayang-dayang atau empan. Bahkan prajurit itu memaksakan Umang untuk berjongkok di semak taman ketika dari kejauhan terlihat seorang dayang membawa nampan berjalan melintas. Akhirnya, Ken Umang telah dibawa ke sebuah bangunan yang terletak di paling surut. Masuk kamu. Ah. ah! ah! Akan akan diapakan aku ini? Tergantung jawabanmu. Oh, Tuan. Kau mengenal siapa aku? Oh. Kau mengenal siapa aku, Ken Umang? Ah. Ayo sebut. Sebut siapa namaku. Tu, tu, tu, tuan, Tuhan adalah Senopati Kepodam. Nah, kau tahu pula apa jabatan. Hmm? Tuhan adalah adalah pemimpin pengawal istana Kediri. Hmm. <laughs> Bagus. Pengetahuanmu ternyata cukup luas. Kau tahu siapa namaku. Kau tahu pula apa jabatanku. Nampaknya kau memang ditugasi untuk mengamati dan mengetahui apa saja yang terjadi di Kediri. Kau adalah telik sandi ganter yang disusupkan ke dalam istana ini. Nah, Kau akan membantah? Hmm? Tuan, Tuan salah menduga. S -s saya, saya Ken Umang, saya hanyalah seorang emban. Tetapi kau bekerja untuk orang-orang Kanita. Saya tidak mengerti dengan apa yang Tuan maksud. Sungguh Tuan, saya tidak tahu apa-apa. Saya bukan telek sandi seperti yang Tuan tuduhkan. <laughs> kau tidak bisa mengelak, Ken Umang. Seorang prajuritku tiba-tiba lenyap. Mengapa Tuhan menghubungkannya dengan aku? Prajuritku terbunuh setelah mengantarkan dua orang perempuan menemuimu. Nah, katakan. Siapa dua orang perempuan itu? Hmm? Uh, saya tidak saya tidak mengingkari Tuhan bahwa memang benar kakak perempuanku telah datang menengokku uh, beserta seorang bibiku. Tetapi aku tidak mengetahui mengapa Tuhan menghubungkan kematian prajurit Tuhan dengan keduanya. Mengapa kedua perempuan itu menemuimu tidak menggunakan cara yang seharusnya? Mengapa harus merayu seorang prajurit? Ah, Tuhan yang salah dalam menafsirkan yang terjadi. Kakak perempuanku orang dari desa, tuan. Ia orang bodoh. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk bertemu denganku. Yang diperbuatnya kemudian meminta tolong kepada seorang prajurit untuk mempertemukan denganku. Jika prajurit tuan kemudian mati, Janganlah menyalahkan kakakku. Tuhan harus menyalahkan prajurit bawahan tuan sendiri. Mengapa? Karena ia mata keranjang. Hmm, kau memang pintar, Ken Uma. Kau cerdas bersilat lidah. Namun justru karena itulah aku mencurigaimu. Kecerdasanmu mengundang rasa curigaku. Bahkan semakin meyakinkan aku bahwa kau benar-benar telik sandi dari Ganter yang diselundupkan ke Kediri. Nah, mengakulah. Kau akan mendapatkan perlakuan yang baik jika kau mau mengaku dan bersedia bekerja sama denganku. Kau sebutkan siapa saja telik sandi Ganter yang berada di Kediri. Hmm? Bagaimana? Ah, bagaimana saya harus mengakui hal-hal yang eh, yang saya tidak tahu, Tuan Senopati? Jangan berpura-pura. Pertimbangkanlah sekali lagi. Jika kau mau bekerja sama, kau akan dilindungi. Kau akan kubiarkan bersenang-senang melayani Baginda Kertajaya. Hmm? <laughs> Bahkan aku pun bersedia memberi kepuasan yang kau butuhkan. kalian termangu, seolah mempertimbangkan sesuatu. Kebo Dampit membiarkannya, memberi kesempatan kepada Ken Umang untuk mencerna apa yang dikehendakinya. tidak mempunyai pilihan lain lagi. Berakhirlah sudah nasibku. Apa yang harus aku lakukan? Oh, siapakah yang bisa aku harapkan memberikan pertolongan pada saat seperti ini? Aku berada di dalam istana yang terjaga sangat ketat. Tidak mungkin bagiku keluar dari istana ini. Uh, uh, baiklah, Tuan. Bagaimana? Apakah Janji Tuhan bisa saya pegang. <laughs> percayalah, percayalah. Akan ku pegang. Aku tidak akan ingkar janji. Terima kasih. Uh, sebenarnya lah Tuhan, ada seseorang yang menyelundupkan saya ke dalam istana ini. Dan saya hanya berhubungan dengan orang itu. Saya mendapat tugas untuk menyadap apa saja yang terjadi di istana Kediri. Hilang. Lalu kau berhasil menyelundupkannya keluar. Benar, Tuan. Hmm. Lalu berita apa yang berhasil kau selundupkan keluar itu? Uh, bahwa Ganter akan diserang pada bulan purnama mendatang. Iya. Jadi kau telah membocorkan hal itu kepada mereka? Benar, Tuan. Oh. Lalu siapa orang yang menjadi perantaramu itu? Hmm? Sebutkan. Kepada siapa kau menyampaikan berita itu? Sebut nama orang yang telah menugasimu. Ia bernama Rudro Bondo, Tuan. Kepo Dampit terkejut mendengar nama itu disebut oleh Ken Umang. Karena Kepo Dampit mengenal dengan sebaik-baiknya siapa Rudro Bondo. Senopati yang pernah menggegerkan Kediri, bahkan nyaris membunuh Baginda. Kepo Dampit mengangguk-angguk. Dia memandang Ken Umang dengan tajam. Kau yakin bahwa orang yang menyuruh dan menjadi dalang penggerak di belakangmu adalah Rudro Bondo? Orang itu menyebut namanya Rudro Bondo, Tuan. Aku pernah mengenal orang yang bernama Rudro Bondo. Sebutkan ciri-ciri orang itu. Orangnya tinggi, berkumis tidak terlampau tebal. Kemudian, orang itu mempunyai bekas luka menyilang kecil pada keningnya. Itulah ciri-ciri orang itu, Tuan. Oh, gila. Ternyata orang itu benar-benar Rutro Bondo. Hmm, sudah lama aku mengira bahwa terdapat kemungkinan yang cukup besar. Rudro Bondo adalah lintang panjer sore muncul lagi di Kediri. Ken Umang, kau telah membuat kesalahan pada Kediri. Kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Tuan, bukankah Tuan telah berjanji kepada saya untuk bekerja sama? Saya telah memenuhi itu. Saya sekarang berada di pihak Tuhan. Tetapi saya mohon Tuhan jangan menghalangi keinginan dan cita-cita saya. Apa sebenarnya keinginan dan cita-citamu? Hmm? Saya tetap ingin menjadi kelangenan raja. Baik. Aku telah penuhi hal itu. Sekarang kau harus bekerja sama denganku. Aku harus bisa menangkap orang yang bernama Rudro Pondo itu dan kau harus menjadi umpannya. Siapa saja di samping Rudro Bondo yang kau kenal? Tidak ada, Tuan. Jangan bohong. Bagaimana dengan kedua perempuan yang datang menemuimu itu? Saya mengenal orang itu benar-benar baru kali itu. Ia menggunakan sebuah kalimat sandi. Dengan demikian saya mengetahui ia utusan Rudro Bondo. Ya, baiklah. Sebut bagaimana kalimat sandi yang harus dipergunakan untuk berhubungan dengan mereka utusan itu akan menggunakan sebuah kalimat sandi yang berbunyi, Bunga-bunga akan layu jika tidak mendapat elusan tanganmu. Sebaliknya, jika saya yang menghubungi, maka saya akan menggunakan kalimat sandi yang lain pula. Ayo, sebutkan. Angin bertiup dari lembah ke ngarai. Hmm, bagus. Lalu siapa orang yang harus kau pergunakan untuk melakukan perintahmu itu? Saya telah menemukannya, Tuan. Sebut siapa dia? Ia seorang emban di dalam istana. Emban yang paling tua, bernama Emban Untring. Gila! Mengapa kau bisa membentuk Emban Untring untuk menjadi Trik Sandi? Ia merasa bersalah kepada saya, Tuan. Dan untuk menebus kesalahannya, ia bersedia berbuat apa saja. Baiklah, Ken Umang. Hubungi Rutro Bondo. Siapkan pertemuan dengannya di suatu tempat yang nanti akan aku tentukan untuk menjebaknya. Mengerti? Saya mengerti, Tuan. ialah atas kehendak Kebo Dampit telah disiapkan sebuah jebakan untuk Rudro Bondo. Pada siang itu pula, seorang empan yang hampir berumur setengah abad yang pernah merasa kecewa karena angan-angannya untuk menjadi selir raja tidak jadi kenyataan, telah menerima petunjuk baik dari Gan Umang atau Kebo Dampit. sudah hafal dengan kalimat yang kau ucapkan itu, Bibi? Iya, aku sudah hafal. Coba kau ulangi sekali lagi. Angin bertiup dari lembah Kengarai. Bagus. Ah, kau masih ingat dengan wajah Senopati Rudropondo, bukan? Tentu, Tuan. Saya masih ingat. Ia pernah menjadi pimpinan pengawal. Orang itu harus dijebak untuk ditangkap. Tugasmu adalah menyampaikan pesan itu. Ngerti? Iya, Tuan. Nah, pergilah kau ke pasar. Perhatikan semua orang yang berbelanja di pasar. Maka kalau tidak hari ini, boleh jadi besok atau lusa. Berangkatlah. itu kemudian bergegas menuju ke pasar. Dan ternyata adalah sebuah kebetulan ketika dia berada di pasar, langsung dia dapat mengenali seseorang yang sedang dicarinya. Di antara orang-orang yang sedang berbelanja, Rudro Bondo terkejut ketika ada orang yang memanggil namanya. Bukankah Tuhan adalah bekas senopati Dudro Bondo? Kau siapa? Uh, saya emban di istana. Oh iya iya, aku ingat. Uh, saya ke pasar ini memang sengaja mencari Tuhan. Apa? Seseorang meminta saya menyampaikan sebuah pesan kepada Tuhan. Ia kan Umang? terkejut ketika Emban itu menyebut nama ken Umang. Sementara Emban itu melihat perubahan wajah pada Rudro Bondo. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Baru saja Anda mendengarkan Sandiwara Radio serial Sabda Pandita Ratu Masuk di seri ke-279, 280. Jangan lupa Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi hanya di Bintang Tenggara.